بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat kita masuk sudah membicarakan dua minggu berturut-turut tentang yang pertama dari sepuluh sepuluh daripada pakat batin yang ibadah itu letaknya di dalam hati adalah yang pertama tobat. Berulang kali kita membicarakan masalah tobat. Tobat itu maknanya adalah arrujuk ilallah kembali kepada Allah dari sekian waktu keterbelakangan dengan Allah Ta'ala melanggar segala hukum dan perintah Allah Ta'ala dan berani menyia segala apa yang diperintahkan Allah dan berani mengerja yang dilarang oleh Allah maka dia kembali kepada jalan yang sebenarnya itu adalah tobat dan orang yang tobat itu sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari segi usahanya maka apabila orang yang tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya dan lagi orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada mempunyai ciri-ciri tanda diterima atau tidak seperti sudah kita bicarakan Rasulullah bersabda man taba walam yata'allam ilma fa taubatuhu ghairu sahih barang siapa mengaku tobat tapi tidak terlihat-lihat dalam aktivitas hari-hari itu tidak ada terlihat menuntut ilmu tidak ada cuma dibedahi saya tobat seorang kata yang kali lagi orang antri dan rumahnya seorang nggak bisa lagi pekerjaan dulu tuh jauh sekarang saya sudah baik tapi tidak terlihat-lihat pekerjaannya itu menuntut ilmu itu menurut hadis Rasul atau batu rumah maka tobatnya itu tidak sahih Tubat yang tidak benar bahkan satu dia pasti akan kembali karena ilmu untuk filter mengerja maksiat itu tidak ada nah itulah Al-Quran mengatakan Walai walaisa taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at bukan dikatakan orang yang berobat orang yang masih mengerjakan maksiatan lebih dan yang basah mereka istighfar tapi pekerjaan tetap seperti dulu pada waktu mulai muslim dan tidak dilihat tidak tergolong dari orang yang soleh. Kemudian dua minggu sudah kita membicarakan tentang cerita-cerita ulama orang dahulu seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Kita bicarakan bagaimana Fudail bin Iyad awalnya khusus wa khusus awalnya jadi perampok akhirnya menjadi wali kutub. Artinya, kita jangan menilai manusia itu dulu. Kita menilai manusia itu sekarang. Dulu memang dia pemabuk, sekarang tidak lagi. Dulu memang dia berzina sekarang tidak lagi. Jadi yang kita nilai bukan yang dulu, tapi sekarang. Itu sudah kita bicarakan seperti ucapan Omar bin Khattab ini Umar dulu bukan Umar ini Umar sekarang bukan Umar dulu Umar dulu tidak ada agama yang paling dimarahi terkecuali agama Muhammad tidak ada Tuhan yang paling dimarahi terkecuali Allah tidak ada ajaran yang paling saya marahi terkecuali ajaran Muhammad Nah setelah Umar bin Khattab 39 umat Islam sudah masuk Islam mencukupi 40 Umar bin Khattab. Jadi Umar itu menggenapi 40 masuk Islam. Dan orang yang berani hijrah terang kalangan hanya Umar. Abu Bakar dengan Rasul secara sembunyi-sembunyi. Ali sembunyi-sembunyi. Utsman sembunyi-sembunyi Umar pengumuman siapa yang mau marah saya ikut Muhammad ke kota Madinah silakan marah apa yang mencari pinang hukum motor satu menunjuk nah itu Umar Bagaimana ceritanya minggu yang telah lewat orang yang sudah membunuh 99 tanya pada seorang lagi tidak ada tobatnya ya antarnya genap seratus. Nah, nah, setelah dia hendak menuju kampung yang di sebelah diperintahkan oleh Tuhan Guru yang pula lama kalau kau hendak bertobat yang lagi diam di tempat ini kau harus diam ke daerah sana karena di tempat itu orang banyak bajadol jadawan kau tempat sana orang baik artinya kita harus memilih tempat dan lingkungannya baik setelah dia berjalan di pertengahan jalan mati maka bingung malaikat rahmat dan malaikat hadap setelah diukur pas sama tapi untungnya hadapnya menuju yang ditempuh maka orang itu masuk surga iya. ini asal benar-benar niat bertobat yang akan kita bahas hari ini adalah syarat bertobat baru diterima apa syaratnya nah jadi awal kadang adalah haula illallah sebelum melangkah menuju hadrat Allah Ta'ala baik dulu dunia. tobat dulu itu dari sepuluh yang pertama dimasukkan oleh Imam Ghazali adalah tobat tobat itu bahasa banjanya ada kaya bahari lagi dan jahat itu bahari jadi sekali lagi kita jangan memprediksi seseorang dan jangan menilai seseorang itu dulu ya kita nilai sekarang dulu dia jahat sekarang dia baik dia paling jahat dia paling celaka dulu baik sekarang jahat nah itu benar jadi tidak ada istilah dosa yang tidak diampuni tapi sudah kita bicarakan ada tiga yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala di tobat apabila matahari sudah terbit di sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur yang kedua apabila roh sudah sampai di tenggorokan Inna Allah ayat baru taubata bima alam yuhardir itu yang diucapkan oleh Fir'aun pada ketika hampir tenggelam dan sudah lemas di dalam laut dia berteriak ini aman untuk Musa wa tidak diterima lagi rohnya sudah sampai ke tenggorokan yang ketiga, orang yang tidak diterima lagi tobatnya oleh Allah adalah orang yang tidak mau bertobat. Gak ada hajat lalu bertobat. Masalah Allah Ta'ala ini seorang yang ibadah sudah lebih menanyakan langsung orang Allah. Seorang yang dari mantan dia mas, biarin sudah. Kalau dia mas, ini ya. Texas. Hmm. Ya, walhasil kita nang akan datang bawa kali dan ada dua hari lagi. Ada sih tadi ya? Ada. Karena ibarat layang-layang itu di rumah ulang bandana. Alhamdulillah. Jangan akan ahasikannya mabuk, akan dan anduannya kabin dunia, mati mereka. Ya. ya sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala Fakirru ilallah inni lakum minhu nadihum Alam yakminin ladina amanu an tasha'a qulubuhum apabila lagi mas dan apabila istirahat pun sudah kita bicarakan Jadi dari bacanya ulama kali itu sangat boleh baca ada akibatnya ah, Rasulullah berjanji Man lazimal istirfa Rasul itu jawab yang orang Bukan membawa ibarat Man al istirfa Tapi Rasul membawa Man lazimal istirfa Makanya kalau kita berteliti Quran misalnya rahasia Quran من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ya. manja manja abil jaa bukan manfaat itu rahasia Al-Quran manja abil hasanati falahu asyru amthaliha barang siapa mendatangkan satu kebaikan datang berarti sudah diterima bukan manfaat Nabi Hasan barang siapa memperbuat satu kebaikan ini tidak datang berarti sudah diterima orang datang itu terima anu pamulaan dari diterima harus datang juga jadi kita ibadah itu bukan bukan lapang karena banyak banget ya soal ibadah ada kerja bina diterima Iya, kita nggak bisa pusat-pusat melaksanakan ibadah bahasa bagiannya ada bulat-bulat. Ya hanya dia bilang ada pasti diterima, ini dia lapang kita. Ini kata tidak tahu terima tidaknya hak prerogatif kewenangan dari Allah. Makanya punya nasib baik, ibadah yang banyak itu diterima Allah, dosa itu diampuni Allah, itu nasib baik. Amun nasib jelek, ibadah yang dikerjakan tidak diterima, dosa menjadi sasaran akan mendatangkan siksa. Nah, mudah-mudahan ya gitu. Kebaikan kita masa sedikit nah, mudah-mudahan diterima Allah Taala. Duduk nagainnya mudah-mudahan diterima Allah Taala. Yasin pembacaan kita sebagainya mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah. Baca maulid dan sebagainya mudah-mudahan ikhlas. Sudah diterima Allah Ta'ala Itulah ucapan Sayyidina Ali Kau memohon kepada Allah Ta'ala agar dapat mengerjakan ibadah sudah sungguh Tapi setelah kau mengerjakan ibadah Lebih sungguh lebih pengharapanmu kepada Allah Agar ibadah itu diterima Apalah artinya ibadah kalau tidak diterima Ibadah yang diterima walaupun sedikit Jadi banyak daripada banyak tidak diterima Tidak ada artinya Nah, lalu kita baca syarat tobat. Kalau di dalam kaidah usul fikih wa makan tabat syarat entahal masuk. Ya, betul. Apabila yang disyaratkan kepada ada apa? Ekstra masuk ujian negeri pertama dulu. Nah, pertama masuk persyaratan nanti setelah diterima ujiannya tanggal ayo persyaratannya menafal 20 juta syaratnya misalnya karena mengambil kaidah laisal terus ujian dan lulus syaratnya menapal 30 juta kalau tidak menapal 30 juta tidak lulus jangan anak ikut ujian mau duit 30 juta kalau syaratnya yang ada jangan lulus anak ikut ujian aja nggak boleh ya syaratnya harus sarjana S3 S lilin, S kabur, dan S biru ini maaf lah ada mau lulus pangkat dia kan pahlawannya sama guru ini dia dapat di di syaratnya ijazah baru bisa diterima calon gubernur serjana sedangkan anak calon ini ijazah isbiyah berbeda ngomong bisa saya sudah coba pas orang lagi punya nah menurut di dalam kita punya Imam Ghazali apabila tobat itu anak bukan karena Allah bagaimanapun tetap tidak diterima contoh salah satu salah seorang ribuan itu tobat aja Tuhan sudah jangan kayak bahari itu melihat bibinya yang buas setengah awas awas ya Soal pancok di depan pandai panggil. Wah ini sayang, saja kalamaran. Itu tobatnya karena Tuhan dan lama. Ada di kalimat. Maaf lama-lama. tapi hubungan yang jual ayo-ayo dan terus itu ada kan lamanya makanya ulun ulun jadi ada kasihan benar laki itu gue penjualan kayu galam lima tujuh empat enam itu gaya begitu nah laki itu mengayu mangayo ka dikili laki ulun ayo pak ya itu mah hadapinya mangangkan ulun ya nah sinung mangkok mata ini nah ada kisahnya dong ini kenal kisah aja nih sudah tertawa ini masih sana kok pulang dia ini ini nasihat obat dulu tiap-tiap orang yang bertobat hendaklah dengan mencukupkan segala syarat-syaratnya yang tiga ini. Satu, berhenti daripada pekerjaan maksiat yang telah dikerjakan itu. Ya kalau kita bahas banjarnya, ada lagi tuh Ada lagi. Nah, bagaimana caranya membenteng diri kalau yang pertama ini berhenti tidak akan kembali lagi? jaga alam jangan lagi menamani orang itu sekedar hubungan kita sama orang Islam begitu bertemu Assalamualaikum selesai jauh apabila mau menemani orang itu lambat laun akan kembali mengerti misalnya ulangi ahli judi alias permainan sholat sholat boleh aja kan dari pemainan jangan ya, sini sini dulu pak umum ini ya, pak alimnya orang ini kita melihat aja melihat berangkat pak melihat Wah aja, dia Awas ban lagi Dari bentar mau nerena Ini sama amas barang jadi 50 ribu nah, mana amas kan kita tak Nah jadi Langkah pertama syarat orang itu nggak lagi hendak kembali mengerjakan dosa itu Tapi apa tadi syaratnya? Hendak berhenti jaga Allah maka bila ketahuan pasti jauh, pasti lambat tahun pasti contoh yang kedua seorang buahnya alhamdulillah dan tiga bulan sudah berrokok kan nah bilanya ada kawan berrokok jauh bila mau kata-kata yang berrokok ringan kali saluran di anaknya harum banget lagi dua tiga empat nih malah sampai pak sebelumnya lost banget walaupun aja iya pulang contoh yang ketiga dosa lagi ya Yubriku <laughs> ya, zati yubi nadri bin wahidin ya, Mala yubriku ya, babi yubi al syahidin Orang pintar satu misal cukup, orang bungol seribu misal belum cukup. Dua sudah ber, alam berpintar lagi. Jangan lagi berteman jangan orang itu berteman sekedar perlu selesai jauh nah itulah sudah kita bicarakan seorang laki-laki di zaman Bani Israel ulangi dari berat sudah membunuh orang jumlahnya 99 tanya lagi kepada orang abid bukan orang alim orang abid guru tangan terus sudah membunuh orang jumlahnya 99 pertanyaan ulun adakah ulun ditobat guru ini cuma sekedar ahli ibadah bukan alim gurunya ini keingatan ayat wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ayat barang siapa membunuh orang Islam dengan sengaja balasannya neraka ada lagi di sini. Satu orang pun sudah tidak diampuni Allah. Apalagi kalau sembilan ambilnya bisa, ya cepatnya enggak 100. tapi namun taufik dan hidayah masih ada di jiwanya tetap maksudnya hendak mau bertobat datanginya pulang orang alim kayak yang di guru salih datang ini misalnya Assalamualaikum Waalaikumsalam dulu 120 orang ada katurannya Bulu kali ini bisa 101 ya? Antara itu ada Ada kalau ibu tobatnya Bulu kali ini keingatan إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذا آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك bagaimanapun melaut dan menghukum dosa seseorang selama tidak syirik pada Allah Allah Ampuni aja. oh ada tetap eh, tapi syaratnya itu harus pindah panggung nah ini yang kita maksud apabila anda bertobat kepada Allah teman yang maksiat itu jangan dikawani Kamu, iya cuma jangan sampai kayak dulu eh terlalu pulang ini Ya Allah, semua yang baik, ada yang kagak tetap bergaul sebentar kalau perlu selesai jangan jangan kayak di bergaul ada batas lalu ujian ulama di salam itu kau harus pindah jangan lagi di kampung itu maksud sini apa karena di kampung itu orang hidupnya bajagau-jagauan pahala iyan panampilingan menikam di situ pahala pulang berpindah ke kampung Sabala nah kampung Sabala itu kurangnya, baik kan karena beda maksud beliau ini tidak lain adalah tobatnya kalau anak diterima jangan bergaul lagi lawan kawan maksiat itu syaratnya kalau punya bergaul sama kawan aja lagi baru itu satu dua menyesal atas perbuatannya itu. Nah, disinilah banyaknya ulama-ulama sufi. Iwa tanah malam mereka bangun berlingkur lutut bernaung di bawah Ka'bah Allah Ta'ala selesai melaksanakan sebagian tahajud masuk ke dalam kamar istrinya nggak tahu anaknya nggak tahu satu saat dia tersenyum satu saat dia bergurai air mata kenapa maka tersenyum dia berhadapan dengan dan luasnya rahmat Allah kenapa dia menangis dosa yang telah dikerjakan apakah diterima apakah tidak belum ada jaminan maka itu ujar orang tasawuf kita ini harus ada punya kamar kamar itu nggak boleh anak masuk nggak boleh istri masuk begitu masuk ke dalam kamar khusus akhir. di situ satu saat menangis satu saat tersenyum Karena nangis, maka menangis kebanyakan dosa. karena kamar tersenyum berhadapan dengan luasnya rahmat Allah dan pengampunan sakamar lawan ini bangun karena malam menangis ngajar dan ini ya iya nah ketawa ulung nah iya mulai ini paham nah di pada ada ini jadi bila masuk ke dalam kamar khusus tidak ada urusan dunia di dalam kamar itu ada dalam ini, ada bunda ada yasin tebal tambah lagi ada Quran ada sorban yang sudah berlipat masukkan untuk sembahyang siap begitu masuk ke dalam kamar khusus akhirat tidak boleh memikirkan cek tidak boleh memikirkan perumahan Tidak boleh memikirkan urusan dunia hanya berhadap kepada Allah ada waktunya dan ada tempatnya Saya Sadabana sudah di sudah Tuhan. Anak saya bahari lagi di sini. Bahari di bawah angkot pada tengah malam. Kiba, kiba. Ayo diabok ya, di bawah. Mulai sekarang di Paris saja dalam arah kuning jadi berubah dari warna kuning. Mau pengembang saya dia fokusnya naik ke atas jadi orang kalau lakukan nah, hmm. kata saya berhari lagi Pak penglihatan aja sudah lain melihat banding aja ada angka. bujur ya ini sama orang tahu bukan bilangnya masuk melihat ini yang jadi berubah kayak anak nih yang ini ya peringatan bulan sadar kalau balahan kan dari simpon dari bagaimana kalau balahan ikan banyak nomor pinggirannya balahan ikan dapat dua perangkat sudah bisa menjadi dua adalah ILT ILT kemudian yang ini latih kuris dan keamdan akibat nazar bagasan sadar sudah bahari pemainan dewi woi ini kata lagi bahari kita tahu urusan ada pokoknya malam dulu bisa malaman atau untuk TV dalam kapok kekok kekok ini jawabannya kekok kekokan bawah itu Kenapa ada hidup lain lagi? Nanti bawa hadrat Allah lain pada ibadat Korman banyak gak ada artinya juga Bani gak ada artinya juga Pak perkara Islam kan anak belum tentu rumah hadiah Allah Apalagi nanti ini punya anak masih ya Allah Nangis banget ah, waktu di mandi, Melaki di mandi, Mandiri tak? balik barang dan mandi. tidak marah, tidak marah. Bukan mandi ini, maka Allah itu harus bikin anu musuh Bayangkan saya itu kan rasanya berkaranya Maksudnya itu gratis ya? ya? Sama yang berjakarta ya sawah Lain yang jual Cuma ya. pilihan mana sih Akan ini Ya boleh jadi Wah basah mau ada keluarga yang laki yang mati lo bersabar mengaku lo kayak kalau ada kita ada kualitas Saatnya berucap nak kaki kau berarti ya pulang mandi pulang Lalu di kuburan ini nama mandi ini malu nama mandi. Jadi buka aku ada di sini. Nah, maksud ulun kepada Bapak apalah artinya kita ayuni pagi sore rumah kita ulakan hari kita berangkatakan ya atau kita tinggalkan rumah kita di kita tinggalkan Pak Umar untuk kalah perumahan secara semuanya itu beberapa pasti kan nah, mati nah ini yang dia orang dalam dia itu nang laki mati nang bini mati nangis dari mau dipakar oh banjir iya ya. nang laki mati nang bini mana nangis dari mau dipakar jangan bini mau dipakar kalau baik mati tapi pula ada pula orang wabi masa itu Miringan laki ini mati untuk-untuk di warung Kenapa ini bentuk Orang-orang berjuang untuk di warung ini Mana alir dia mencari mereka Cuma kalau itu Wah Wasiin dia tertawa benar yang ketiga mencita-cita bahwa ia tidak akan kembali lagi mengerjakannya. Nah ini mencita cita anak keburukan. Nah inilah tiga syarat yang mesti dikerjakan. Tapi ingat jika kesalahan yang berkenaan dengan hak Tuhan, sembahyang, puasa, ya lebat, gawian yang jahat berhenti, sakit hati ya Allah ya apa ulun bari banyaknya waktu kosong banyaknya ulun yang waktu padahal waktu adalah umur umur adalah potensi istilah bahasa orang belum istilah orang rumah umur kepailahan kosong istilah orang berkebun tanah kosong makanan nah, kita tanami sekarang itu umur umur itu air mobil pakumaan kosong lahan kosong ditanami pilung kakak ditanami mantimun kah sama aja lah masalah kita ya? nah amun keingatan bahari itu nah jadi disitulah kita hampir menangis batin pada ketika melihat anak-anak kecil kamu sholat anak-anak kecil duduk di majelis taklim ma untungnya untungnya nyai lagi halus seluruh ya, di majelis kami aku bahari lagi halus karena itu berarti anjang aja sampai oleh anak anak-anak. ada bang ya itu nambah awal pengalaman sih melihat pulang nanti aku mau untungnya aja Mun aku tuh hak belum tentu lebih kaya kaya segini. Usia waktu apa kali kira? Mun aku kami bakal kira baik yang dua jadi pacul lah kali. Nah, eh, untungnya sih dengan Tuhan Ya Allah mudahan aku kaya orang Tuhan Melihat kata anak mau untungnya anak Melihat pulang dirinya Umar itu untung ketua luas motor itu ada jalur menjawab kenal kita insaf sekalinya maka ada orang yang diluar Jawa jika kesalahan yang bersangkutan dengan hak manusia misalnya korupsi, masuk duit wakaf jadi maling, Nah, korupsi itu dibeli Allah itu maling. Cuma dari ada bahasa Pak korupsi dari itu maling, maling duit rakyat. Cuma pasangannya bagus korupsi, padahal itu maling. Punya orang lu sungai itu kan maling ada suaring. Jika kesalahan yang bersangkutan dengan hak manusia, maka ditambah lagi syarat keempat. Nah, nah paling berat yaitu min faridot kepada nah paling berat dan sering terjadi mau yai ketubatnya ada langsung ada apa belum dilakai berarti tak yai dia dan bujur itu suki tapi kepala nah ini kan uang sering nanti apa ya pasar pian aja tapi ini mau lawan jangan jadi tobat ini malah uang ya Genangan baru dibujuk, belum dia balik matuan naik. Ini matuan haji pak, belum batuan naik ya. Minta ampun benar lawan dia, balik matuan naik ya. Tak uyai dia, dia pemalar benar ya. Jadi kembali mereka ah pemalar di sini. Di pesarabiannya um, padakan dia itu kan pemalar dia pesarabiannya gila bian saya mau bakal pulang aja. Liwarnya umum tapi ulun ingat banget sekitar tahun kuliahnya di antaranya Allahumma firli wa liman anfaqtuhu atau astagfirullah li wa lil mu'minin awal pun ingat waktu itu guru kita Sabung Boto mengambil kitabnya Al-Mursidul Amin ya benar Belanda nah membuli akan menerima tobat itu imamnya adalah asal Basri kitab tuh angka biji dikiusikin naran asal Basri dalam kitab tuh paling makasih lagi karena betapa sulitnya kita minta ampun kepada orang kan kita punya itu. Nah itulah kita membaca Astaghfirullahi walil mu'minina wal mu'minat Astaghfirullahi walil mu'minina wal mu'minat Ibaratnya karena kita memintakan ampun dengan saudara-saudara kita Mungkin saudara kita, partner kita, kuyai dan sebagainya Karena ada kita berbuat baik meminta ampun Ampun lawan Bisa aja buat kita diampuni ingat Tapi perlu mutlak tapi ada yang memuliakan itu. Tapi jangan dijadikan alat. Ah, seorang tangannya seorang punya itu mungkin dia asal nuari mu'min awal mu'min baik kok tinggal berbuang badan majil Alhamdulillah kita ya Allah Alhamdulillah mulai baca terus syukur benar ada nasihat kalau seminggu dua tahun seminggu minggu nyaman banget mandi di bulunya ada bertahlilan pula mengenang mama apa wali wali dina, wali dina, kulil wa azwajina laki kami bini kami ku masa tawak yang laki dalam kubur ada ada laki ada oncom aja aku ambil bini lautnya diminta asap nyampok aku diberi nabi Nah, we do that nang galu-galu datang dari ajuan laki kami sudah mati oh mati laki om saya hubungan kami bukan di dunia saya hidup sama si ya. itu alus senawa badarurat kongres badarurat sama pada alus dengan tandingan bagaimana ini semua pada ahli saya nah, ya. pokoknya aku nyawa pada Imo pada Muhammadiyah dan aku harus sunnah itu nanti pasani oleh bursa kumpul dulu nah terus sama pergi sedikit Imo Imoan pokoknya kita harus sunnah wal jamaah ya, nah. diulangnya roda politik berita selamatnya jadi sekali lagi bahwasanya syarat diterima tobat kepada Allah tiga tapi kalau hubungan kita lawan manusia tiga tambah satu lagi artinya lebih berat hubungan abdul minat minat lebih berat hubungan lawan manusia ya ibarat berlawan aku bersama Allah Taala minta ampun lawan Allah Ta'ala pada pakai jalur pada pakai perantara. tapi kalau hubungan lawan manusia harus makuduk dia baca bacanya harus datang kita bertelipung minta ampun bahkan kita mengatakan kesalahan kita kalau kita cuma sekadar bersalaman boleh pulang dari masjid pulang dari musala itu tidak tidak diterima nah ini beratnya itu maka itulah lidah kita ini boleh Allah lancar karena ya satana liana jangan satana liana Sepuluh menit ngomong sama teman kalau tidak mengumpat pada orang lain biasa hebat mas artinya kita bisa bergaul tapi perlu Fa'idha faraluka fansol wa ila rabbika farrah fa'idah kuliah kesalahan fantasir jangan lagi warata khutbah dan hijrah ma'al qawmin zalim bila mau berkumpul kumpul pak kumpul pak kumpul pak kumpul nah aku yang mana makanya berat kita aku dan mengambil duit masjid berat ya korupsi lawan rakyat berat kayak pemerintah Ulu sudah katakan, orang yang korupsi ini gak kasih hak jangan mudah tua begitu diambil duitnya korupsi tadi ada lalu semuanya meninggal di luar anak buah apa artinya resiko dan tanggung jawabnya itu yang diceritakan di dalam kitab Tanwirul Qulub cerita Hasanul Basri pada ketika di tetangga beliau ada orang sakit beliau nengok setelah itu dilihat tanda-tanda mati itu sudah ada, beliau tetap diam, tidak berapa lama innalillah tetangga tadi, Wih tetangganya karena ada berbasri ada tetangga yang kurang nangaling mereka memohon agar sampian memandiakan. Dijawab beliau ya, aku siap. Pada ketika mayat itu diletakkan di atas tanduan siap untuk dimandikan, Rohnya itu berteriak di atas lutut. Sebagai seorang aulia Allah diberi ilham dan mandana rohnya itu berteriak. Mau kita ada apa mandana? Apa teriaknya? Ya ahli wa ya waladi la tal'abanna bihum dunya kama la'ibtu bih Jama'tukumul mal min halli wa ghairi halli فالمهل لكم والتبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي Nah, wahai anakku dan keluargaku, ya ahli wa ya waladi, wahai keluargaku dan anakku, la tal'abad nabi umur dunia kama itu di kau hidup di dunia jangan dipermainkan dunia lagi apa nah jangan dibumbu dunia dunia hidup nareda apa mengumpul harta ada menggadang di waktu ibadah ada menggadang di ibadah itu ada menggadang harta itu halal halalnya Jangan kumpul mal bin alihi wa ghairi apa pasti pulang rasanya kumpul harta ada tahu halal haram namanya meninggal dunia apa almarhum harta itu mawaris wa tabi'atu saya siksaan dan tanggung jawab di atas pundakku anak nyaman dari kamar waris apa tanggung jawab dalam kubur kurangnya tuh orang beri unggul anak mati ya tuh korupsi macam siapa lagi Tuhan jangan sudah apa ruangan sekalinya malah awal apa ruangan murah Bayu-bayu pakai Nah, jadi sadang sudah mau nambah beban beban. Lo baik-baik, bari jadi malu itu kan, baik jadi kapok. Itu kok banget kan? Kemudian ketahuilah dosa berkenaan dengan Allah ialah kesalahan meninggalkan perintahnya seperti meninggalkan sembahyang puasa atau mengerjakan barang yang dilarangnya yang tidak berkaitan dengan hak manusia seperti minum arak, makan riba dan sebagainya dan dosa yang berkenaan dengan hak manusia ialah seperti membunuh orang, memukul, memberi malu, mengumpat dan lain-lain sebagainya dan adalah kejahatan yang yang dengan hak Tuhan dan hak manusia seperti berzina, mencuri dan sebagainya itu langsung juga mengkorupsi dan juga makan bertanggung jawab lawan rakyat melanggar undang-undang Allah batilah mana lawan manusia kadar diri sekarang lawan Allah dituntut ini misalnya dua kali dua kali bermotor melompat aku ini saya ya bos aku dilompat kalau aku ya. nah hancur guru paling ini pak kita ada dada saingan mutokak mutokak dan kandung pandu ngobrolnya ya malah coba harusnya lalu ulunkan mati, ini bisa aja mati guru tarik harus berhadapan dengan keluarga segala ya, karena sebabnya memati ulun lalu kalau ada ulur dari papa guru tarik kita bawa maafan sudah dari papa suka lidah dari papa Apakah hukum polisi masih menuntut orang berkawin? Hah? masih ada kalau nggak sama ini? Ya Allah, uang mau, mau, ya Allah. Jadi hak keduanya Bulu tangkis ada sanksi dua. Pertama hubungan lawan keluarga dahulu, nah kedua hubungan dengan hukum pemerintahan. Pada paham jam pak ya ini nak, bukan bukan, bukan bukan, bukan gitu kan jadi ada hak-hak yang berkenaan kedua-duanya lawan Allah lawan lawan manusia dia itu seperti berzina berzina dia ya, orang lain apa mongkar mongkar kosa ya, jadi benar ini Allah seorang kakek orang tua berusia 70 tahun mencabuli tutupnya berusia 7 tahun ya Allah Ayo kali harap sejahtera masih kaya. Liwat kan dari zaman tuh, Hari itu asal bingung dia tuh, Kalau lah kalau diteliti dari segi agama mungkin nikahnya ada sah. Dan yang bujur-bujur sah itu baiklah, tuh itu ada nafsu. Yurtipa syahwat ternyata karena pemahaman syahwat mungkin ada di antaranya duriannya itu ada sahnya kan jadi tidak ada sahnya kan berarti ada cucunya wujud Mungkin ada cucunya wujud dia nafsu ada Mungkin wujud nafsu ada lawan anak itu yurtipa syahwat ayo kita lawan duitan dalam berhasil ibu masih cantik ya walaupun bapak sudah meninggal punya sabta tapi saya masih tunggu ibu ya mau ngomong juga nih gila Nah itu mimpi Pak Isro makanya itu ada batal duduk lawan pada sok itu sentuh itu. Karena mimpi Pak Isro kenapa maka ada sir ingin melakukan pemerkosaan? Jawabannya mungkin dari nikahnya anda sah. Karena jadi nikahnya anda sah mungkin dari segi saksi. La nikah lebih wali wasya hidayah adil. Baca dalam kitab wasya hidayah adil itu paling berat kalau kamu punya menikah ada apa itu nang dua saksi nang adil nang berat sudah kita bukan bicara masalah fikih nah, kemudian yang kedua dari sepuluh yaitu fakat yang ada di dalam hati yaitu adalah kau takut kepada Allah cukup sampai di sini dulu pertemuan kita mudah-mudahan berkat kita berkumpul dan melaksanakan amal ibadah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah dosa dan kesalahan kita dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah seperti mana Allah memberi kepada kita pada waktu hidup tidak dicopotnya pada ketika sakaratul maut amin ya Allah